واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه في الله معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا Alhamdulillah wa biidnillahi jalla wa ala fi hadhihi al-lailah al-mubarakah insyaallah taala naltaqi bi majlisina majlis al-ilm al-syar'iyyah nabtaghi bihi ridha Allah jalla wa ala wa jannatihi Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata pada malam yang berbahagia ini yang mubarakah ini insyaallah kita kembali berjumpa dengan majelis kita majelis ilmu syar'i yang dengannya kita mengharapkan semata-mata keridaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala Ayuhal ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dalam pembahasan kita dari kitab Al-Aqidatul Islamiyah As-Sahihah minal kitab minal kitab was sunnati sahihah yaitu akidah Islam yang benar yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Kita sedang di dalam pembahasan Auliaur Rahman wa Auliaur Syaitan yaitu siapakah wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan siapa pula wali-wali syaitan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan keterangan dari penulis rahimahullah bahwa wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah al-mu'minuna al-muttaquna al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun aulia syaitan, mereka adalah al-mukhalifuna lirrahman, la yaltazimuna bil kitabi was sunnati ashab wahumul ashabul bid'ah wal ahwa yad'una ghayra Allah wa yunkiruna ulu Allah ala arshihi wa yadribuna anfusahum bil hadid ila akhirih mereka adalah orang-orang yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala mereka tidak komitmen dengan Al-Qur'an dan sunnah mereka adalah pelaku-pelaku bid'ah dan pengekor hawa nafsu. Mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka mengingkari sifat ketinggian Allah. Mereka mengingkari sifat istiwa Allah di atas arsnya. Mereka melakukan kesyirikan. Mereka memukul diri-diri mereka dengan besi. Wayakulunan nar. Mereka makan api dan sebagainya dari bentuk-bentuk sihir. Barakallahu fikum yang dimaksud oleh beliau adalah perbuatan-perbuatan syirkia berupa sihir-sihir. Terkadang seseorang melakukan atraksi menampakkan kelebihannya. Nah, sehingga terkadang mereka menusuk diri-diri mereka dengan besi, dengan pedang-pedang mereka sendiri, memakan api dan sebagainya. Maka semua itu adalah perbuatan syirkun billah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga sering saya menukilkan kisah seorang sahabah yang mulia yaitu Jundub ibni Junadah radhiyallahu taala anhu kunya beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari suatu hari beliau melihat seorang raja yang melakukan atraksi sihir. Naam, yakni seorang sahir melakukan atraksinya di depan seorang raja pada waktu itu. Dengan masuk ke dalam api, memotong dirinya sendiri dengan pedang, memakan api dan sebagainya. Dari sihir-sihir yang dia lakukan, maka kecemburuan seorang sahabah Abu Dhar radhiyallahu taala anhu memaksa beliau masuk ke perkumpulan tersebut lalu kemudian menghunuskan pedangnya kepada sang sahir tersebut sehingga kepalanya lepas dari badannya dengan pedang sahabat yang mulia Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Pada saat itu raja yang menyaksikannya marah. Nah, kemudian beliau meminta maaf dengan perbuatan tersebut dan mengakui kesalahannya. Setelah juga mendapatkan nasihat dari sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma karena di situ ada penguasa. Naam. Walaupun penguasanya jahat, fasik, dengan melakukan atraksi-atraksi demikian yang tidak pantas. Namun dari manhaj ahlu sunnati wal jamaah, dia wajib untuk tetap naam, menghargai, menghormati sang penguasa Nah, maka ada cara yang lain yang lebih tepat. Nah, dengan menasehatinya, dengan mendatanginya, dan seterusnya barakallahu fikum dengan nasihat yang bersifat rahasia. Namun, itu adalah ijtihad dari seorang sahabat karena kecemburuan keimanannya, keislamannya. Nah, sehingga beliau melakukan demikian dan meminta maaf dan menerima nasihat dari sahabat yang lain barakallahu fikum. Walhasil menunjukkan bahwa perbuatan sihir dan sebagainya itu adalah perbuatan syirkum billah yang diingkari oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ikhwani fidin azzakumullah. Setelah itu beliau menjelaskan penulis rahimahullahu taala bahwa di sana tidak ada jalan antara al-haq dan al-batil. Yakni tidak ada jalan pertengahan. Yang ada adalah al-haq wal batil. Kalau bukan kebenaran, maka dia adalah kebatilan. Oleh karena itu beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Yunus pada ayat ke-32 famadza ba'dal haqqi illa dhalal maka adakah setelah kebenaran itu melainkan hanyalah kesesatan menunjukkan barakallahu fikum bahwa di dalam syariatul Islam hanya ada dua jalan jalan kebenaran dan jalan kesesatan lawannya dari al-haq sehingga jalan kebenaran itu adalah jalan siratal mustaqim jalan yang lurus yang telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat-sahabatnya ketika beliau menggaris garis yang lurus panjang lalu menunjuk garis yang lurus itu dan menggaris kemudian beliau mengatakan ini adalah siratal mustaqim kemudian beliau menggaris garis-garis yang kecil di kiri kanannya dan menunjuk garis-garis tersebut itu adalah garis-garis jalan-jalannya syaitan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah taala di dalam suratul An'am pada ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. atau la'allakum tahtadun. Nah, yakni di dalam suratul An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena itu adalah jalannya syaitan likulli minha likulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaiha pada setiap jalan-jalan itu ada syaitan yang memanggil-manggil yang menyeru kepadanya walhasil barakallahu fikum firman Allah taala ditafsirkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut yakni firman Allah dalam suratul an'am ayat 153 bahwa jalan itu hanya ada dua jalan kebenaran yaitu siratal mustaqim dan yang lainnya adalah jalan-jalan kesesatan. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili karena itu akan menjatuhkan kalian, menggelincirkan kalian dari jalan yang lurus. Maka demikian itulah wasiat. Mudah-mudahan kalian mau mengambil petunjuk dengannya. Demikian ikhwani fidin azzakumullah. <clears throat> Sehingga jalan kebenaran adalah jalan Siratul mustaqim yang kita minta di dalam suratul Fatihah setiap hari, setiap saat. Adapun yaitu jalan Islam di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Selain dari itu, barakallahu fikum adalah jalan yang menyimpang dari Siratul mustaqim. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyatakan di dalam surah Yunus ini, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ Adakah setelah kebenaran itu, melainkan hanyalah kesesatan. Demikian ikhwani fidina azzakumullah. Sehingga kita berupaya untuk memahami jalan kebenaran itu. Kita bersungguh-sungguh untuk mengenal jalan al-haq tersebut, yakni siratal mustaqim, dan tidak ada jalan lain melainkan dengan mengenal orang-orang yang telah menitinya dari kalangan para nabi dan rasul, dari kalangan para siddiqin, syuhada, as solihin Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam suratul An-Nisa, menafsirkan suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina namta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka yang telah meniti, jalan yang lurus tersebut siratal mustaqim mereka itu adalah alladzina Allah alaihim minan nabiyyin was wasyuhada'i was wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah satu-satu jalan untuk kita mengenal siratal mustaqim yaitu mengenal para anbiya, mengenal orang-orang yang mengikuti mereka dari para siddiqin, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang yang telah mati syahid dan para solehin, yakni dari kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang solehin yang mengikuti mereka dengan ikutan yang benar. Itulah jalan kebenaran barakallahu fikum. Selain dari itu adalah jalan al-munharifin, jalan yang menyimpang atau menyeleneh dari siratal mustaqim. Kemudian ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa Selanjutnya beliau masuk kepada pembahasan asyirkul al-akbar wa anwa'uhu yaitu tentang kesyirikan besar dan jenis-jenisnya. Beliau berkata, "Ma asyirkul akbar?" Kalau ada yang bertanya, apakah syirik besar itu? Maka jawabannya adalah asyirkul akbar huwa sarfu naw'in min anwa'il ibadati li ghairillahi kad du'ai wa dhabhi wa ghairi dalik. والدليل قول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك wa la yudurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Syirik besar adalah memalingkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah doa, menyembeli dan selainnya. Ketika dipalingkan kepada selain Allah taala, maka itu adalah merupakan syirkun akbar, syirik besar. Berdoa kepada jin-jin, berdoa kepada pohon, kepada matahari, bulan, bintang, penjaga-penjaga laut, gunung dan sebagainya, maka semua itu adalah syirkun akbar. Juga menyembeli kepada untuk selain Allah, menyembeli untuk jin, untuk penjaga-penjaga pohon, gunung yang dikeramatkan dan lain sebagainya. Dia melakukan sesembelihan sebagai sesajian untuk para jin-jin tersebut. Atau untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Yang mereka anggap sebagai wali-wali Allah. Lalu mereka menyembelih sapi. Menyembelih kambing. Menyembelih hewan. Untuk sesajian kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut. Yang diyakini sebagai wali-wali Allah. Maka itu adalah syirkun akbar. Syirik besar barakallahu fikum. Dan ini banyak kaum muslimun yang tidak disadari karena belum ada pemahaman. Mereka belum memahami berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih bahwa itu adalah merupakan syirkun akbar, sehingga mereka melakukan sesembelihan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka itu tidak benar dan kita akan bacakan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala di pembahasan ini. Nah, di antara dalil tersebut Allah taala berfirman dalam surah Yunus ayat 106, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh-dhalimin." Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yaitu yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu tidak bisa pula memadaratkanmu jika engkau melakukan hal itu maka engkau adalah tergolong orang-orang yang dolimin, yakni mendolimi dirinya sendiri dengan perbuatan syirik tersebut yaitu berdoa kepada selain Allah taala baik itu para jin atau kepada manusia kepada wali-wali yang mereka itu semua makhluk yang wajib berdoa kepada Allah, bukan dimintai doa. Apalagi mereka sudah meninggal dunia, apalagi mereka walaupun masih hidup tapi tidak berada di di depanmu, dia di tempat yang jauh sana, tidak nampak di hadapanmu. Maka doa-doa yang seperti itu, meminta doa yang demikian itu adalah merupakan kesyirikan. Bahkan itu syirik besar barakallahu fikum. Berbeda kalau kita meminta fulan untuk sama-sama berdoa kepada Allah, dia yang memimpin karena dia adalah orang yang soleh. Nah, dia orang yang dekat kepada Allah. Dia hadir bersama kita. Lalu kita bersama-sama berdoa. Dia memimpin doa. Doa yang disyariatkan untuk berjamaah. Karena tidak semua doa itu disyariatkan untuk berjamaah. Ada khusus barakallahu fikum berdasarkan dalil berdasarkan amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti doa istisqa ya meminta hujan satu memimpin doa meminta kepada Allah yang yang lain mengaminkannya beristighathah ya mengadukan nasibnya adanya paceklik musim kering ya maka mereka berdoa naam atau doa salat uh, apa? Salat istisqa, na'am, meminta hujan. Ya, berdoa yang lain mengaminkannya. Naam, hal ini seperti yang dilakukan oleh para sahabat kepada Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab memanggilnya untuk ya memimpin doa. Naam, yaitu dalam istisqa dan juga dalam istighatsah. Ya, adapun berdoa berjamaah di tempat-tempat yang tidak disyariatkan, yang tidak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak boleh dilakukan secara berjamaah yang lain mengaminkannya. Tempat-tempat yang boleh juga adalah sebagaimana yang disebutkan sebagian para ulama kita. Nah, yaitu uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di di Arafah. Ya, di musim haji mengangkat tangannya ke langit sebagaimana orang yang fakir miskin meminta-minta. Ya, yaitu sejajar dengan dada beliau. Nah, jadi ini di apa dalam doa Arafah di musim haji. Rasulullah SAW menengadahkan tangannya sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim itu sejajar dengan dadanya seperti ini. Ya, adapun di dalam salat istisqa atau istighatsah Rasulullah SAW mengangkat tangannya setinggi sampai kelihatan kedua ibutaihi, kedua ketiak beliau. Nah, adapun dalam sholat Jum'ah, khatib Rasulullah SAW menjulurkan jari telunjuknya seperti ini sambil berdoa. Barakallahu fikum. Dan para makmum mengaminkannya. Akan tetapi dalam salat Jum'ah berselisih ulama. Sebagian tidak membolehkan berdalilkan dalil umum yaitu yang berbicara faqad lagha. Dia telah melakukan kesia-siaan dalam salat Jum'ah sehingga mereka mengaminkan di dalam hati saja ya dari khotib yang berdoa di atas mimbar, di atas khutbahnya. Nah, di dalam riwayat Muslim dijelaskan oleh Syekh Saleh Al Syekh rahimahullah taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan jari telunjuknya ke atas langit. Nah, itu di dalam salat Jumat. Maka para ulama menjelaskan apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan bentuk-bentuknya yang berbeda-beda, maka itu yang kita ikuti. Adapun di dalam salat lima waktu, maka tidak ada warid datang dari hadis bahwa Rasulullah SAW selesai salat berjamaah lima waktu, beliau mengangkat kedua tangannya, tidak disebutkan dalam hadis-hadis kutubus sunnah. Nah, tidak ada dalam kitab-kitab sunnah. Barakallahu fikum. Uh, maka sepantasnya untuk kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa-doa tersebut karena doa ini adalah merupakan intinya daripada ibadah. Lubul ibadah, rohnya ibadah adalah doa. Maka sepantasnya kita mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga beliau mengangkat kedua tangannya dalam doa adalah di sofa wal marwah. Ketika sa'i, sofa dan marwah. Ya, beliau mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah dengan cara-cara yang telah dijelaskan dalam manasik al-hajj. Nah, <clears throat> maka insya Allah taala semua itu akan lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah karena kita bersungguh-sungguh mengambil petunjuk dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang diamalkan oleh para sahabat. Nah, selain dari itu bahkan asal daripada doa adalah dengan merendahkan suara. Ya, merendahkan suara barakallahu fikum. Ya, sehingga Rasulullah pernah menegur para sahabat yang berdoa meninggikan suaranya di selain tempat-tempat yang telah kita sebutkan tadi. Nah, atau di selain tempat-tempat yang memang disyariatkan untuk mengangkat suaranya, selain itu suara direndahkan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, eh, "Arbi'u aswatakum fa innakum la tad'una la tad'una summan wala bukman." Rendahkan suara-suara kalian dalam doa-doa kalian karena sesungguhnya kalian berdoa kepada Allah yang tidak buta, tidak tuli. Nah, tetapi Allah taala Maha melihat dan Maha mendengar. Demikian barakallahu fikum. Walhasil hendaklah kita berusaha untuk mengenal sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam doa tersebut. Walhasil berdoa kepada selain Allah adalah merupakan syirkun akbar. Nah, kemudian di dalam ayat-ayat Al-Quran, di sini juga dinukilkan oleh beliau dalam surah Fatir ayat ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tad'uuhum la yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum." wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka khabir jika kalian berdoa kepada mereka, yakni orang-orang yang sudah meninggal dunia di dalam kuburnya. La yasma'u du'akum. Mereka itu tidak bisa mendengarkan doa kalian, kata Allah. Walau sami'u, andai kata. Mereka dengarkan, ini andai kata, perumpamaan. Kalau mereka dengarkan, anggaplah, mastajabu lakum. Mereka tidak mungkin bisa kabulkan doa kalian. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat kelak, mereka itu nanti, yakni orang-orang yang kalian mintai doa yang sudah meninggal itu, akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan kalian. Coba kita lihat Barakalafikum ini dalam surah Fatir ayat ke-14. Surah Fatir dikenal juga dengan surah Mukmin pada ayat yang ke-14. Allah taala sendiri yang menghukumi bahwa perbuatan berdoa kepada penghuni-penghuni kubur yang sudah meninggal dunia itu syirik. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat Allah mereka orang-orang yang dimintai tadi itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Jadi Allah menetapkan bahwa itu perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Maka sangat diharamkan di dalam Islam berdoa kepada para wali-wali walaupun itu mereka dianggap sebagai wali-wali Allah, orang-orang yang dekat, ahli ibadah tapi mereka tidak ridho dengan perbuatan tersebut. Seperti yang dilakukan di zaman sekarang kepada Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala di Baghdad sana. Ya, di Irak. Nah, sampai hari ini kaum muslimun tawaf di kuburannya waliyadzubillah. Ya, sementara beliau tidak akan ridho dengannya. Beliau memiliki tulisan-tulisan yang merupakan tentang akidah halus sunnati wal jamaah dan beliau memiliki akidah halus sunnah wal jamaah mengingkari kesirikan-kesirikan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Naam. Ya, di dalam ayat yang lain Allah taala mempermisalkan ya uh, kesyirikan berdoa kepada selain Allah Allah misalkan seperti uh, lalat ya yang begitu hewan yang begitu lemah ya begitu kecil. Tetapi ketika ya, kalian disuruh untuk mencipta seperti lalat, kalian tidak akan mampu menciptakannya. Yakni orang-orang yang dimintai atau yang melakukan kesyirikan itu, coba suruh untuk menciptakan lalat. Jangankan menciptakan lalat, Kata Allah Ta'ala, wa in la yastangkiduhu. Kalau lalat itu merampas makananmu, engkau tidak mampu untuk meraihnya. Ya. Do'ufat talibu wal matlub. Lemah. Orang yang berdoa, yang dimintai doa juga sama-sama lemah. Nah, itu permisalan dari Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Nah, duriba mathalun fastami'ulah. Dibuat permisalan maka dengarkanlah kata Allah. Innal ladzina tad'una min duni min dunihi la yasma'u du'akum. Sesungguhnya orang-orang uh, la yakhluqu Sesungguhnya orang-orang yang kalian minta kepadanya berdoa, ketahuilah mereka tidak bisa mencipta lalat. Ya. Wa iyaslubahumudzubabu la yastanqiduhu minha. Kalau lalat, lalat itu merampas makanan dari kalian, kalian tidak mampu meraihnya kembali. Dha'ufat talib wal matlub. Begitu lemahnya orang yang berdoa dan yang dimintai doa. Semua lemah. Yang maha perkasa, yang maha kuat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepadanya kita meminta hanya kepadanya kita berdoa. Ayat yang sangat banyak barakallahu fikum. Allah membuat permisalan. Dalam ayat yang lain dalam suratul Ankabut Allah misalkan seperti Al-Ankabut. Nah, sehingga ada surah Al-Ankabut yakni laba-laba. Ya, mathalul ladzina yad'una min dunillah kamathalil ankabut. Ittakhadhat baitan wa in inna auhanal buyuti labaitul angkabut laukanu ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, permisalan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah adalah permisalannya seperti al kabut sarang laba-laba yang membuat sarangnya dan ketahuilah bahwa sarang yang paling lemah, paling rapuh adalah sarangnya laba-laba. Ya, kalau mereka mau mengetahuinya. Yakni perbuatan syirik berdoa kepada selain Allah taala itu adalah perbuatan orang-orang yang lemah akalnya. Nah, lemah akalnya, lebih-lebih keimanannya. Ya. Fanasallallahu salamata wal afiyah. Barakallahu fikum. Maka doa itu adalah merupakan mukhul ibadah. Huwal ibadah. Kata Rasulullah SAW, doa adalah intinya ibadah. Nah, maka wajib kita tujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ghafir pada ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam surah Ghafir ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah hanya kepadaku, maka aku pun kabulkan langsung kepada kalian. Jadi Allah tidak pernah mengatakan dalam Al-Quran berdoalah melalui wasail, perantara-perantara, ya bertawassul. Tidak pernah Allah Ta'ala menyatakan demikian. Tapi berdoa langsung kepada aku, kata Allah. Jangan melalui perantara. Maka Allah pun akan langsung mengabulkannya. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepada Aku, Ibadah di sini maknanya adalah doa. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk berdoa kepadaku. Jadi Allah menamakan doa itu sebagai ibadah. Yang menunjukkan bahwa doa itu adalah intinya ibadah. Berdasarkan ayat ini, Ghafir 60 dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam di dalam sunannya dan disahihkan al Imam Al Albani rahimahullah taala atau hadisnya hasan sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwal ibadah Doa itu adalah intinya ibadah. Sehingga ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW ya menguatkan, saling menguatkan ya bahwasanya doa adalah merupakan rohnya ibadah sehingga wajib kita hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian ikhwani fillah Dan orang-orang yang kita mintai di alam kuburnya yang sudah meninggal dunia itu tidak akan mendengarkan doa. Ya, sudah dijazmkan oleh Allah taala di dalam surah Fatir ayat ke-14. Maka kalau ada sebaliknya yang berkeyakinan bahwa orang-orang yang di alam kubur itu masih mendengarkan doa, itu mendustakan firman Allah taala dalam surah Fatir ayat ke-14. Ya, in tad'auhum la yasma'u du'aakum kalau kalian berdoa kepada mereka, yakni yang meninggal di alam kuburnya itu tadi, mereka tidak akan mendengarkan doa kalian. Juga di dalam surah Fatir ayat ke-22 yang juga dinukilkan oleh penulis di sini rahimahullah firman Allah taala dalam surah Fatir ayat ke-22 وَمَا أَنْتَ anta مَنْ فِي kubur tidaklah kalian bisa memperdengarkan doamu itu kepada orang-orang yang telah ada di alam kuburnya ini lebih nas, lebih zahir lagi. Ya, lebih jelas lagi lafadznya wa ma anta man fil kubur. Kalian tidak bisa memperdengarkan orang yang telah meninggal di alam kuburnya. Jadi dia tidak mendengar barakallahu fikum. Nah, adapun hadis sebagaimana yang juga dinukilkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala terkait dengan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengajak bicara kepada musyrikin kufar yang telah meninggal dunia hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo apakah kalian telah mendapati janji Allah atas kalian yakni orang-orang kafir yang mati di atas kesyirikan di atas kekufuran ya kemudian beliau mengatakan innahumul an yasma'una ma akul. Sesungguhnya sekarang mereka ini mendengarkan apa yang aku ucapkan. Ya, hadis ini barakallahu fikum dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan bukan menunjukkan bahwa orang-orang yang mati itu mendengarkan. Tetapi di sini kejadian yang uh, kejadian yang tiba-tiba terjadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi kita sallallahu alaihi bahwa saat ini wahai Muhammad apa yang kau ucapkan pada mereka mereka itu diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di sini innahumul an kata Rasulullah sesungguhnya mereka itu sekarang menunjukkan sebelumnya mereka tidak dengarkan. Tapi sekarang ini Allah memperdengarkan sehingga kaum musyrikun mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo?" Apakah kalian telah mendengar mendapatkan apa yang Allah janjikan atas kalian? yakni siksaan alam kubur barakallahu fikum fa nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi ini bukan dalil karena terkadang orang-orang yang membuat syubhat pengkaburan ya mudah mencari-cari dalil untuk me melegalkan membenarkan apa yang dia lakukan meminta doa kepada penduduk kubur bahwa mereka mendengarkan berdalilkan dengan hadis yang seperti ini. Padahal eh, bukan pada tempatnya barakallahu fikum. Justru hadis ini menguatkan dari Al-Qur'an yang telah kita sebutkan tadi ya dalam surah Fatir yang ke-14 dan yang ke-22 bahwa orang-orang yang meninggal dunia tidak mendengarkan. Adapun kejadian ini khusus tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan mereka khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum dari kaum musyrikun yang telah meninggal yang menjadi korban dalam perang Al-Badr ya dalam perang Badr wabillahi taufik wallahu taala alamu bisawab lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya lebih kurangnya sekali lagi saya mohon dimaafkan kita tutup dengan forum majelis subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.